ini naga uspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Paman Brahma. Kau, oh, kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku Mesin. Oh, Mesin. Mesin. Oh.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 Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Puspa. Seri ke-363 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandan, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cingga, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Ivonero sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, David sebagai Rake Pancaka, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Danu duduk bersila bagaikan sepotong arca. Kedua belah matanya terpejam dan ingatannya tertuju kepada mantra-mantra yang telah diberikan Empu Lunggah. Mantra-mantra itu cukup panjang, tapi Arya Kaman Danu dapat mengingatnya dengan sempurna. Dia dapat mengingat kata-kata itu bagaikan membaca di atas gunungan rontal. Dan dia terus mengucapkannya di dalam hati. Kau adalah zat yang tidak bernama Kau adalah kekuatan yang tidak bisa dicapai oleh akal pikiran. Kau adalah kebesaran mutlak. Kau adalah keagungan yang merembes ke seluruh pori-pori kehidupan. Kau adalah raja kebenaran. Kebenaran yang tiada bercacat celah. Kebenaran yang maha indah, gilang gemilang. Kebenaran langgeng, abadi, tiada awal, tiada akhir. Dan aku hanyalah segumpal napas yang kau tiupkan ke rahim ibuku. Tubuhku kotor dilumuri debu dunia. Jiwaku lusuh dibalut nafsu angkara. Aku ini makhluk tidak berdaya. Aku tidak bisa apa-apa. Kaulah yang memiliki daya itu. Kaulah yang bisa. Kaulah yang membangunkan dan menidurkan mataku. Kaulah yang menggerakkan kaki dan tangan-tanganku. Kaulah yang menyalahkan dan memadamkan api semangatku. Kaulah yang menggerakkan kehidupan dalam setiap tetes darahku. Aku ini makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Kaulah yang memiliki rambutku. Kaulah yang memiliki mulut dan lidah. Kaulah yang memiliki panca indra, Kaulah yang memiliki kepandaianku. Kau juga yang memiliki keberhasilanku. Kau yang memiliki pikiran-pikiranku. Kau yang memiliki sukmaku. Kaulah yang memiliki hidupku. Kaulah yang ada dan selalu bekerja dalam diriku. Kaulah raja tanpa nama, kekuatan tanpa wujud, keagungan tanpa bentuk. Kepada siapa kuserahkan segala-galanya. Terjadilah apa yang harus terjadi sesuai dengan kehendakmu semata-mata. dengan ikatanku ini, Ayah. Uh, Sakit sekali rasanya tanganku. Kau tidur nyenyak sekali, loh. Uh. Hmm. Kau tidur nyenyak walaupun tangan dan kakimu terikat. Tapi aku tidak bisa bergerak bebas, Ayah. Uh. Aku tidak ingin diikat seperti ini. Lepaskan ikatanku, Ayah. Lepaskan. Uh, dengar, dulu, dengar. Selendang yang kupergunakan untuk mengikatmu ini adalah selendang bertuah dengan selendang inilah dulu kau kupindong-pindong, kubopong-bopong ke sana kemari. Selendang ini ibaratnya pengganti ibumu. Dan dengan selendang ini pula jika kau nakal, maka tangan dan kakimu kuikat di atas pembaringan. Hmm, sudah agak lama aku tidak mengikatmu. Ayah? Baru sekarang ini aku merasa perlu untuk mengikatmu kembali. Karena apa lu? Hah? Karena kau mulai nakal. Kau mulai tidak lagi menuruti kata-kata ayahmu. Anak nakal memang pantas diikat seperti ini. Supaya kapok. Supaya tidak nakal lagi. Kau mengerti, Nduk? Iya, Ayah. Nah, aku hmm. mengerti. Aku tidak akan nakal lagi, Ayah. Aku akan selalu menuruti perkataanmu, Ayah. Kau harus berjanji bahwa kau tidak akan pergi ke gua Garunggang lagi. Biarkan saja Angger Kamandanu bersama di sendirian di sana. Karena ketahuilah, Nduk, Angger Kamandanu sekarang ini sedang dalam keadaan gawat. Apa maksudmu ya? Angger Kamandanu sedang bertarung dengan suatu kekuatan yang tidak kelihatan. Kekuatan gaib yang berusaha mencengkeram jiwa raganya seumur hidup. Oh. Hmm? Apakah Kakang Kamandanu akan berhasil, Ayah? Oh, itu tergantung dari nasib, Bu. Kalau nasibnya baik, kalau Sang Yang Widi mengizinkan, Angder Kamandanu pasti akan bisa memenangkan pertarungan. Dan itulah yang kita harapkan. Sebab kalau Angder Kamandanu sampai dikalahkan, hanya ada dua kemungkinan yang sama-sama buruknya. Pertama, Angger Kamandanu bisa kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya. Dia bisa lupa akan masa lalunya, lupa akan dirinya sendiri. Dia akan menjelma menjadi makhluk setengah siluman. Uh, uh, hmm? Lalu kemungkinan yang kedua apa ya? Kemungkinan yang kedua jauh lebih menyedihkan. Angger Kamandanu bisa menemui kebinasaan. Oh, kalau dia kalah bertarung, maka dia akan dimangsa habis-habisan oleh kekuatan gaib itu. Oh, kasihan sekali Kakang Kamandanu, Ayah. Karena itu kita harus membantunya, loh. Dan cara kita membantunya adalah membiarkannya sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Angger Kamandanu harus bisa menolong dirinya sendiri. Oh, baiklah, Ayah. Nah. Kalau begitu, saya berjanji tidak akan pergi ke Goa Garunggong lagi. Nah. Dan saya akan menepati janji saya ini. Bagus, bagus, Nuk. Kalau begitu, kau bukan anak nakal lagi. Nah, marilah. Aku akan melepaskan ikatanmu. Kemudian pertapa tua itu memeluk anak gadisnya dengan penuh kasih sayang. Kita tinggalkan sejenak suasana di Bukit Kedung Palu. Saudara pendengar, marilah kita ikuti perjalanan Sakawuni menuju kota Majapahit. Setelah tiga hari tiga malam meninggalkan Bukit Kedung Palu, kuda yang ditumpangi Sakawuni tiba di tugu perbatasan kota Majapahit. Sakawuni langsung mengarahkan kudanya ke rumah kediaman Lembu Sora. Iya, iya, iya, iya.

Duduklah Sekawuni. Duduklah dan ceritakanlah apa yang telah terjadi. Mengapa kau begitu lama meninggalkan Majapahit? Kami telah gagal menjalankan tugas Paman Lembu Suara. Gagal menjalankan tugas itu sudah lumrah Sakawuni. Tapi bahwa kalian berdua pergi sekian lama tanpa ada beritanya, itulah yang mencemaskan kami. Beberapa kali Gusti Prabu bertanya-tanya tentang kalian dan aku terpaksa tidak bisa memberikan jawaban. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Sakawuni? Di mana Arya Kamandanu? Sebenarnya kami berdua sudah dapat menemukan sarang para perusuh Paman Lembu Sora. Dan kami sempat bertarung melawan mereka. Rupanya para perusuh itu dipimpin oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Sakawuni kemudian menceritakan segala peristiwa yang dialaminya bersama Arya Kamandanu Semenjak meninggalkan Majapahit beberapa waktu yang lalu, mulai dari pertarungannya dengan kaum perusuh yang dipimpin Empu Tong Bajil, sampai akhirnya mereka tiba di Bukit Kedung Peluk dan bertemu dengan Empu Lunggah. Lembu Sora mendengarkan dengan seksama. Hmm. Tapi sebenarnya kalian berdua tidak boleh berbuat seperti itu. Kalian berdua harus ingat bahwa kepergian kalian dari Majapahit adalah untuk mengemban titah seorang raja. Kalian sedang menjalankan tugas kenegaraan yang sangat penting. Karena itu, kalian harus mendahulukan tugas yang dipercayakan kepada kalian. Iya, Paman. Kami merasa bersalah. Seharusnya kami berdua segera kembali ke Majapahit untuk memberikan laporan tentang tugas-tugas kami. Ya, baiklah. Baiklah, Sakawuni. Sekarang kau istirahat dulu. Besok pagi aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Kertarajasa. Thank you. Hari itu Sakabuni tidak pergi kemana-mana. Dia istirahat. Dia memang merasa sangat lelah setelah menempuh perjalanan demikian jauhnya. Malamnya dia tidur dengan nyenyak. Dan menjelang pagi dia terbangun dan segera pergi ke ruangan belakang untuk membersihkan tubuhnya. Setelah merapikan pakaian, menyisir rambutnya, Sakawuni bergegas menemui lembu Sora di rumah kediamannya. Mereka berdua kemudian melangkah menuju ke ruang pribadi raja. pribadi raja terletak di belakang Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Di ruangan itulah biasanya Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana bekerja siang ataupun malam. Di depan pintu ruangan nampak dua orang prajurit berjaga-jaga dengan senjata lengkap. Salah seorang di antara mereka bernama Rake Pancaka. Rake Pancaka adalah orang kepercayaan Sang Ramapati. Ketika melihat kehadiran Lembu Sora dan Sakawuli, Rake Pancaka segera menghadang mereka di depan pintu Gapura. sebagai penjaga, kami akan menghadap Gusti Prabu. Maaf Gusti Lembu Sora. Hamba kira Gusti belum bisa menghadap sekarang. Mengapa? Gusti Ramapati baru menghadap beliau. Dan Gusti Ramapati berpesan agar jangan seorang pun diperkenankan masuk ruang pribadi raja. Kalau Gusti Lembu Sora bermaksud menghadap Gusti Prabu, silakanlah bersabar bang sebentar. Biar kami berdua masuk, Rakyat Pancaka. Kebetulan sekali kalau Kakang Ramapati sedang menghadap. Ada hal-hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan kepada Kakang Ramapati di depan Gusti Prabu. Maaf Gusti Lembusora. Hamba hanya sekedar menjalankan tugas. Hamba tidak berani melanggar perintah. Kau tidak perlu melanggar perintah, Rakyat Pancaka. Aku yang akan bertanggung jawab kalau misalnya Kakang Ramapati tidak berkenan dalam hal ini. Maaf Gusti Lembusora. Justru hamba sedang menjalankan tugas dari Gusti Ramapati. Rakyat Pancaka, apa kau tidak bisa melihat siapa kami? Lihat, beliau adalah Paman Lembu Sora, Sama seperti halnya Paman Ramapati dan Paman Nambi. Paman Lembu Sora juga merupakan orang penting di Istana Majapahit ini. Ayo, minggir. Berilah kami jalan masuk. Maaf, Nini Sakawuni. Kami tidak bisa berbuat lain kecuali menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sebelum memasuki ruang pribadi Raja, Gusti Ramapati sudah beberapa kali berpesan. Kami disuruh menjaga pintu gerbang ini agar jangan seorang pun memasuki ruang pribadi raja. Oh, itu dia. Itu Gusti Ramapati sudah selesai menghadap Gusti Prabu. Ah, Adi Lembu Sora dan Kausakawuni, kalian berdua pastilah ingin menghadap Gusti Prabu Kertarajasa. Benar, Kakang Ramapati. Dan rupa-rupanya kami berdua terpaksa menunggu giliran. <laughs> Memang seharusnya begitu. Hmm. Apakah ada hal-hal penting yang ingin kalian sampaikan kepada Gusti Prabu? Kalau Kakang Ramapati juga ingin mendengar, marilah. Kakang Ramapati bisa mendengarkan di depan Gusti Prabu Kertarajasa. Kami memang akan melaporkan hal-hal yang sangat penting sehubungan dengan persoalan-persoalan para perusuh kerajaan Majapahit. <laughs> Silakan Adi Lembu Sora. Silakan kalian menghadap Gusti Prabu. Sayang sekali aku tidak bisa menemani kalian. Aku banyak mempunyai tugas dan pekerjaan yang jauh lebih penting. Ayo, silakan, silakan. Ayo, Sakabudi. Mari Paman Lembu Sora. Sora dan Sakawuni segera melangkah ke pintu ruangan pribadi raja. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik pintu berukiran indah. Sang Ramapati tersenyum tipis sambil menyepitkan kedua belah matanya. Sang Ramapati atau Sang Mahapati atau biasa juga disebut Dia Halayuda menghampiri Rake Pancaka dan kemudian menjawil pundaknya. Rake Pancaka, ya Gusti Ramapati. Kau dan teman-temanmu harus mengawasi dua orang itu. Apapun yang mereka lakukan di Istana Majapahit ini, jangan sampai lepas dari pengawasan kalian. Ini tugas kalian yang terpenting. Kau tahu, kau mengerti, Rakyat Pancaka. Iya, hamba mengerti, Gusti. Bagus, bagus sekali. Kalau kau dapat menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya, kau akan segera naik pangkat. Aku akan memberimu kedudukan istimewa di istana Majapahit ini. Terima kasih Gusti. Terima kasih sekali. Thank <laughs> you. Prabu Kertarajasa Jayawardana duduk di atas kursi berukiran indah. Sang Prabu kelihatan termenung sesaat lamanya setelah mendengarkan laporan dari Lembu Sora dan Sakawuni. Thank <laughs> you. Sebenarnya tugas yang dipikul oleh Sakawuni dan Arya Kamandanu sama sekali tidak gagal Gusti Prabu. Sedikit banyak mereka berdua telah dapat menemukan sarang kaum perusuh. Aku pun menghargai apa yang telah mereka lakukan, Paman Lembusora. Tapi tidak seharusnya mereka pergi terlalu lama tanpa ada kabar beritanya. Ampun Gusti Prabu, kami merasa bersalah. Kami mohon ampun kehadapan Gusti Prabu. Kami bersedia dihukum karena kesalahan kami. Sudahlah, Sakawuni. Sekarang aku ingin tahu di mana Arya Kamandanu. Sampai sekarang pun hamba belum mengetahui di mana Arya Kamandanu berada, Gusti. Waktu itu, kami berpisah di Bukit Kedeng Peluk. Kalau begitu, baiklah. Kalian tidak perlu lagi memikirkan persoalan kaum perusuh karena hal itu sudah kuserahkan kepada Paman Ramapati. Thank you. Sora kelihatan sangat kecewa begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sang Prabu. Demikian pula Sakawuni. Tapi nampaknya Sang Prabu tak hendak merubah keputusannya. Persoalan kaum perusuh sudah terlanjur diserahkan kepada Sang Ramapati. Mah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apakah yang akan terjadi di Istana Majapahit? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.